بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أما بعد المكرم رمو كيي Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya yang selalu kita nanti-nantikan fatwanya. Yang kamu muliakan Profesor Dr. Kiai Haji Agil Sirot selaku Ketua PBNU. Yang kami hormati Bapak Pangdam Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kolonel Kavaleri Husnul Khuluk yang kami hormati Bapak Kapolda Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kombes Polisi Dr. Andes Agus Sunalia Alhamdulillah dan juga seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Hari ini kita adalah orang-orang yang akan mempersembahkan diri kita untuk setia pada negara Republik Indonesia tercinta. Kalau kita berbicara tentang ulama, TNI dan Polri, ini adalah tiga komponen yang harus selalu bersatu, harus selalu terpadu, dan harus selalu meningkatkan komunikasinya. Oleh karena itu, Marilah kita simak bersama secara seksama pada hari ini dialog kebangsaan dengan tema peranan ulama TNI dan Polri dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu kita panggil para narasumber. Sebagai narasumber yang pertama, mari kita kasih plus yang meriah kepada Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya falyatafaddal Allahumma shalli alaihi nyun sewu bib ini sesuai dengan nomor urutan bib monggo monggo Selanjutnya tokoh kita wabil khusus warga Nahdlatul Ulama karena kami yakin di ruangan ini seluruhnya adalah Nahdlatul Ulama atau para pengagum Nahdlatul Ulama. Kita panggil Profesor Dr. kyai Haji Said Agil sirat salah satu guru besar di bidang fikih di Indonesia yang selalu mewarnai pemikiran-pemikiran dan dinamika fikih di Indonesia. Monggo Pak Yai. Selanjutnya dari komponen negara yang selalu kita jadikan pedoman di dalam menjaga teritorial kita. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita panggil yang mewakili Pangdam Diponegoro, Bapak Kolonel Kavleri Husnul Huluk. Monggo silahkan, kita kasih aplaus. Yang terakhir dimohonkan kepada yang mewakili Kapolda Jawa Tengah yang terhormat Bapak Kombes Polisi Dr. Andes Agus Sunaria. Kita kasih aplaus. Monggo, Pak. Silakan, Pak. Hadirin yang berbahagia, kalau sudah duduk bersama seperti ini, maka sudah tidak diragukan lagi insya Allah masyarakat kita, anggota keluarga kita, dan juga para komponen bangsa ini akan selalu optimis bahwa empat pilar bangsa yang dimulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, insya Allah abadi di Indonesia. Amin Allahumma amin. Bagaimana corak pemikiran ulama? Tentu kita tahu dari sejarah peradaban bangsa Indonesia. Ulama sudah mewarnai sejak zaman penjajahan. Bahkan sejak zaman penyemaian Islam di Indonesia. Kemudian masa penjajahan, masa kemerdekaan dan hingga sekarang ulama selalu mewarnai. Dan hampir semua pemimpin negara juga mengikuti fatwa-fatwa ulama. Yang berikutnya NU. Kalau berbicara tentang ulama, maka NU adalah representasi ulama di Indonesia. Ulama yang mutawasid, ulama yang moderat. Nahdlatul Ulama telah terbukti dan teruji selalu mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nyun sewu Pak Kapolri, ah, maaf Pak Kapolda. Saya salah Kapolri, Pak. Mudah-mudahan jadi Kapolri di masa yang akan Kemudian Pak Pangdam atau yang mewakili mudah-mudahan sebentar lagi juga dari Pangdam. Ulama bapak-bapak sekalian, ini adalah yang membantu tentara dan polisi. Dan mereka tidak pernah digaji, Pak. Kalau bapak polisi setiap bulan digaji, bapak tentara apalagi levelnya beliau ini sudah remunerasi, maka ulama tidak ada remunerasi, Pak. Di Polri ada remunerasi, di ulama ah, di TNI juga ada remunerasi. Tetapi pikiran-pikiran ulama selalu mewarnai negara kita ini. Nah, untuk itu marilah kita saksikan dan juga kita simak bersama. Yang pertama dimohonkan kepada Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya untuk memberikan paparan sekitar 30 menit. Fal yatafadhal. Urut Doro Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh bini sepuh para alim ulama khususipun panjenenganipun Profesor Dr. Kiai Haji Aqil Siraj atallahu umruh fi sihatin wa afiyah. Ugi yang kita banggakan Bapak Kapolda Jawa Tengah Eh, dan yang mewakilinya dan Bapak Pangdam 4 Jawa Tengah di Ponegoro dan yang mewakilinya. Hadirin wal hadirat, apa sih sebetulnya cekak saja kita, singkat waktunya masalahnya. Kita selalu kita buka kemana saja NKRI harga mati bukan basa-basi. Pada akhir-akhir ini kelihatan walaupun tidak sempurna penglihatan itu sudah mulai melentur dengan tumbuhnya nasionalisme. Nasionalisme yang non politis. Artinya nasionalis yang agamis yang tumbuh per individu bangsa ini khususnya. Yang akhirnya merasa handar beni melentur juga. Kalau memiliki banyak. Tapi handar beni ini yang lebih sulit. Kalau memiliki itu kebun saya, ya sudah mau hilang-hilangnya mau tumbuh, apapun yang ada di sana, bib itu kebunnya ya, iya kebun saya betul sudah tapi kalau handar beni berbeda ilalangnya kita bersihkan yang kurang manfaat kita manfaatkan kita tanami dan lain sebagainya ini luasnya dalam balaghah al-jawiyin yang sangat luas sekali dalam perbedaan antar memiliki dan handar beni jauh sekali padahal titiknya sebetulnya sama Sesuai dengan lagu Indonesia Raya yang selalu kita dengung-dengungkan seperti tadi, maaf saja. Terkadang saya bertanya sendiri pada diri saya sendiri ketika kita melakukan Indonesia tanah airku ini seremonial apakah memang dalam lagu Apakah memang kebetulan ada acara lalu Indonesia Raya selalu kita sisipkan untuk menjadi permukaan. Perbandingan yang kedua, ketika kita menghormati Sang Saka Merah Putih, hormat kepada Sang Saka Merah Putih, gerak umpamanya. Ya kita angkat saja. Tegap, gerak, ya peraturan. Kita berbicara yang kedua, artinya kita bisa membawa lagu Indonesia Raya. Padahal di dalam Indonesia Raya itu ada kalimatul ikrar. Jadi bukan seremonial dan lagu saja, ikrar ini kita salurkan dalam lagu-lagu disusun sehingga menjadi ke lagu kebangsaan pernyataan ikrornya di mana Indonesia tanah airku yang pertanyaannya apakah itu bahasa basi atau kita ketika menyatakan Indonesia tanah airku harga mati yang bisa menjawab individu kita sendiri-sendiri bukan orang lain dan tidak mungkin ini akan dijawab oleh bangsa lain yang pasti akan menjawab saya, kami bangsa Indonesia jangan sebagai kalimat sebagai nanti nyatakan dahulu saya orang Indonesia kami bangsa Indonesia jangan kami sebagai bangsa Indonesia sebagai kunyilih nek wis hilang ya hilang ini perbedaannya jadi harus tegas kita menyatakan Indonesia tanah airku dimanapun saja berada mestinya tanah tumpah darahku. Oke silahkan panjenengan mau sekolah melanjutkan ke Amerika ke Eropa, ke Timur Tengah. Tapi ingat, ini Indonesia, bukan Timur Tengah. Ini bukan Eropa, tapi Indonesia. Jadi ketika kita pulang dari negara tersebut, tetap walaupun kita berdesi, makannya sudah pakai keju dan pakai roti. Makannya kita sudah pakai telur setengah matang atau pakai kentang, tetap saya orang Indonesia. Kira-kiranya begitu tidak Pak? Ah melempem jawabannya. Saya mikir cuma menteh ini. Ini baru kita lontarkan pertanyaan saja bani wis gembos. Padahal pernyataan panjangan Indo ya melempem. Ini kan jenengan berani nyatakan Indonesia dengan keras itu nuklir kalah, lah Nuklir itu kalah. Di zaman Pak Karno senjata TNI Polri itu belum apa-apa dibandingkan luar negeri pada waktu itu. Mengapa kuat bangsa Indonesia tidak bisa disentuh? Karena fanatisme yang ada pada bangsa ini sendiri. Itu hebatnya. Apalagi fanatisme terhadap pimpinannya. Kalau orang menyebut Soekarno begitu, kita sebagai bangsa Indonesia marah. Kakangmu kok Bung Karno atau Pak Karno kaya kowe kan ora urane pemimpin kita kok. Dengan panggilan nama saja memanggil Pak Bung mengangkat harkat bangsa ini. Ini diantaranya. Coba kalau kita panggil Rasulullah Muhammad, Muhammad saja terus umat Islam kurang berwibawa. Coba kalau kita panggil Sayyidina Muhammad. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baginda Nabi, baginda Rasul. Nama umat Islam, yo semua wong Islam nek ngergani Kanjeng Nabi ora gelem nyebut Muhammad. E. Lho aja maneh. Loh niki dari panggilan luar biasa. Mengangkat luar biasa. Dumeh lurae nom. Dumeh lurae nom umure sak ngisorku. Arane umpamane sebulan. Lan gue endi? Karo sapa? Apa beratnya sih kita yang manggil nak lurah? Lurah berwibawa di lingkungannya. Lurah akan berwibawa di lingkupnya. Keamanan akan lebih terjamin karena nama lurahnya berwibawa. Itu satu contoh. Walaupun umurnya sepantar anak kita. Itu panggilan ternyata menjunjung. Nah apalagi, apalagi kalau kita menyebutkan Indonesia dengan ketegas dan berani Indo iki wis gawe gentare sing apa ngobrak-abrik Indonesia sing apa ngobok-ngobok Indonesia iki mikir ping pitu semono tegase bangsa Indonesia nyebut Indonesia ini merasa apa kebanggaan yang lahir dari sanubari dengan ketulusannya ini nuklir ku urung apa-apa tapi nesmu ini Indonesia ya pamane nek nang luar negeri Bali ayo <laughs> ya gue atau nang kono ditakoni Bapak dari where you come from? Dari mana Bapak? Indonesia. Ndak mah berani. In Indonesian. Ndak berani itu Kebetulan dilahirkan di Indonesia. Kebetulan jotos baik wong gue, Nah ini. Inilah. Tawas kebangsaan ini sudah melorodun. Minal melorodun nih. Wa angelihi pun pun ngoten. Lah ini yang sulit. Ini satu contoh. Jadi ikrar kita itu dituntut Indonesia tanah airku Bali tekan diae. Aja sampai tekan Jakarta e. nunggang bis sandale melorot pas kadek Tegal ing Bumi Ayu Purwokerto mana-mana dalan naik turun. sandali sopo ki beleke maneh ngono. Mbak, mbak, niki sandali sampean anu ngomong apa lu ajib ngomong apa lu lah kula ngomong lo ini sandali sampean ya? ngomong apa lu gue lupa ngomong Jawa si tekan Jakarta nih gue lah kula takon wis pirang bulan wis pirang tahun sampai ke Jakarta berapa bulan berapa tahun lu di Jakarta mbak baru tiga dina oh telung dino terus <laughs> ngomong gue keseliru tiga dina lah inilah. Ini kalau orang bisa membawa Indonesia tanah airku. 30 menit itu sanurung. Rumono cepatir. Nah ini. Ini satu contoh. Kalau ini tertanam di mana saja, ya Allah. Saya ingat di Abu Dhabi, orang Turki itu Pak. Orang Turki yang kumpul di sana sudah menjadi Eh, hidup di Abu Dhabi. Itu kalau beli barang. Tomat sukanya tomat untuk nasi apa, nasi burjani nasi apa. Dia tidak mau beli tomat dari mana-mana. Nunggu tomat Turki. Sampai dari Turki itu dikirim tiap pagi pesawat itu berapa pesawat membawa daging unta, sapi, kerbau dikirim ke Abu Dhabi. Karena apa? Orang Turki semua yang membeli kefanatikan orang cukup wong itu sampai tekan sapi nih sampai tekan peduse, sampai tekan berase, sampai tekan wawah nih jaluk katik Turki. Aneh ah, kalau ngono ya negarane maju tenanan itu betul berani menyatakan Indonesia tanah airku. Semoga Indonesia demikian. Batik dile, batik Jawa. Jawa ini dile, Pekalongan, beneran. Kisih di Jogja, beneran. ini Solo, Alhamdulillah, batik Indonesia. Tidak sampai diaku orang lain. Karena apa? Kami merasa handarbinya itu lemah. Dijukuk atas nama ini uang wong liya, ya aja karo sing aku. Karena apa? Kita sendiri tadi nyebut ke Indonesia be Indonesia. Ah, apa, Belum belum menit mana? Lima menit mana? Tor. Mubarik saiki di jam berapa mumet Nasib bes. Nasib nasib temenan pidato pi jam. Oh, ya. Yes Pak ora. Orang nuruti wong nopo. Yang ketiga, kita hormat kepada sang saka merah putih. Kalau kita lihat ya memang merah putih orang liya, orang tulisannya hurufnya beda ada. Tapi di dalamnya mempunyai kandungan harga diri bangsa, jati diri bangsa, dan lain sebagainya. Kehormatan bangsa, jati diri bangsa. Lalu apa lagi? Banyak lagi. Memang tidak ada tulisannya, tapi kandungannya. Indonesia Pak, para yai semuanya saya kira tidak pantas kalau kita ngomong. Sebab lebih tua dari saya itu banyak seperti Mbak Bakri dan lainnya. Indonesia Maaf bukan sebagai negara tetangga kita. Saya kagumnya di Indonesia itu satu. Di Malaysia maaf bukan saya yang mojokkan satu negara tidak. Naik taksi mesti iram dari mana? Murah. what you come from? Oh Indonesian. Oh Indonesia. Bahasa Inggris tak tengok bahasa peseke rai ini kulitnya karunya kurang lebih sedikit Tapi bahasa Inggrisnya lebih nuget. Padahal dijajah Inggris ini lebih pirang tahun. Paling dulu 100 tahun luyos titik. Bahasanya wis kelangan. Indonesia seket tahun luar biasa. Luru wong Jawa sing iso bahasa londo kangelan. Ayo sakpurnya kan. Duh. Sampai nyong Pak Tangi sampai kelalen. Ayo tetap luar biasa. Nah inilah. Karena apa? Jati dirinya itu sebetulnya sudah sangat luar biasa. Tinggal pengembangannya, pengembangannya, pengembangannya. Kita tahu berdarah kita ketika mengganti bendera Belanda. Dan bagaimana perjuangan-perjuangan kita, Bang Menit sampai untuk membangunkan bangsa ini para bapak ada sedekah bumi, ada sedekah laut. Saya tidak berbicara masalah das kebuni sirike. Aku ora hati atine wong. Isi semene wong pirang-pirang atine ngomong nek nyong-nyong ya ora paham kok. Makane yang ora iso ngarani si sirik. Maaf mawon, maaf ini cara guyonane. Maaf saja. Cemplung ke laut aku ora weruh. Kenapa sih ono sedekah bumi? Ini strategi bagaimana mempertahankan tanah air NKR ini. Gitu. Padahal waktu itu dilakukan 300 tahun yang lalu. Lenek muni 100 tahun tak mending. Sedekah bumi itu sudah diruat kawit zaman Kanjeng Sunan Kalijogo. Apa? Membangkitkan bangsa kita cinta tanah air dengan modal sedekah bumi. Karena kita masih berhadapan dengan Portugis dan lain sebagainya. Belum berhadapan dengan VOC. Yang kedua sedekah laut membangkitkan kembali mencintai tanah air. Laut TWD e itu seamban-amban. Pia cara membangkitkan merasal hantar beni kepada laut yang apa yang ada di Indonesia ini. Itu hebatnya. Orang cukup ngono Bendera penjajah berkibar di mana-mana. Karang zaman penjajah. Tapi wong ulama-ulama kita itu tidak kentai anak kalajib itu. Iki pria carane membuat bendera merah putih gampang tiap gawe omah gubet bendera merah putih ojo digedengi dhisik. Kei tebu, kei klopo, kei pari, kei menyan, amin amin. bisa nek ditutupi nganggo klopo, nganggo janur, nganggo tebu, nganggo pari barang intine kan merah putih dok masalahnya Dewi itu London itu ya sik selamat Allahumma salimna, Allahumma salimna, Allahumma selamat cari london londone pati cekal karena ibadah. Tak pergi berkibar nih kok dipasang, tak ke ora tapi nyolok oh ya gue Jadi serba salah si bule nih ke wajib kene anteng-anteng baik bubar manganan ayame bagi gue oh kaya gue masaknya ngusuane dek wis seminggu nembe diusui direngi nabi ditutup nggak gede pura istimewa sih kali ulama-ulama kita dahulu <laughs> Wes semene bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, ada kata kunci yang disampaikan oleh beliau. Kata kunci untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah nasionalisme. Tetapi ingat, ini adalah nasionalisme versi Indonesia, bukan versi Timur Tengah atau radikalisme dan lain-lain. Oleh karena itu nasionalisme yang ditawarkan beliau adalah nasionalisme non politik yang berlandaskan pada nasionalisme agamis juga. Untuk melengkapi pemikiran beliau, marilah kita simak bersama pemikiran dari Profesor Dr. Kiai Haji Akil Sirot dari BBN. Jangan saya karena masih agak lebih muda ya di bawahnya sedikit waktu nyebut oh. <laughs> sesuai umurnya Pak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah Wa ala ahli wa sahabati Wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah Min yaumina hadha ila yaumin nahdhah sahibul fadilah sayyidi wa maulai al habib lutfi atallahu baqaah dzukhrana wal ummah hadratul mustasyarin hadratul asaisyuriyah Bapak yang mewakili Panglima Jawa Tengah, Bapak yang mewakili Kapolda Jawa Tengah, yang saya hormati, Ayual Hudur, Islam bukan hanya akidah dan syariah saja. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan fahasab wa innamal Islam dinut thaqafah wal hadarah dinul akhlaq wal adab dinut tamaddun wal insaniyah Islam agama peradaban agama budaya agama kemasyarakatan agama kemanusiaan Al-Qur'an wahyu thaqafah wal hadarah wahyul akhlaq wal adab wahyu tamaddun wal insaniyah Sayyidina Muhammad SAW Rasulul ilmi wa taqafa wal adab wal akhlaq Rasul tamaddun wal insaniyah bukan hanya membawa akidah syariah saja tapi risalah Islam, risalah Quran, risalah Rasulullah SAW, risalah budaya, moral, kemajuan, kemasyarakatan, kebersamaan dan puncaknya adalah kemanusiaan. 13 tahun Rasulullah di Mekah berjuang ternyata mendapatkan tantangan yang sangat berat. Maka beliau tinggalkan kota Mekah biiznillah atas izin Allah, atas perintah Allah agar hijrah ke kota Yatrib 485 km utara Mekah. Kota itu dinamakan Yatrib karena memang yang membangun kota itu seorang bernama Yatrib bin Laub bin Amliq bin Sam bin Nuh. Cicitnya Nabi Nuh namanya Yatrib. Maka kotanya dia makan Yatrib. Ternyata Rasulullah memasuki kota Yatrib mendapatkan masyarakat yang plural, majmuk, beragam, bineka. Ada umat Islam pendatang, muhajirin, yang diabadikan dalam Al-Quran lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min jarihim wa amwalihim yabtahuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yang sunallahu wa rasulah ulaika humus sadiqun orang-orang meninggalkan tanah tanah kelahirannya tanah tumpah darahnya menuju kota Yathrib karena apa Ya yabtahuna fadlan min Allahi wa ridwana untuk mencari doa Allah membela Allah dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para muhajirin yang mempunyai predikat as-sadiqin. Duduk di kota Yatrib. Jadi penduduk kota Yatrib itu pertama muhajirin beragama Islam pendatang bukan asli yang kedua, penduduk kota Yatrib, penduduk asli pribumi beragama Islam yang kita kenal dengan panggilan Al-Ansor yang diberi sifat digambarkan oleh Allah walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi muflihun. Orang-orang yang sudah membuka miliknya, membuka negerinya, membuka dadanya, mempersiapkan segalanya, materi mentalnya, materi dan moralnya untuk menerima kedatangan pendatang sesama beragama Islam dan tidak punya kepentingan dalam hatinya sedikit pun. Mereka itulah yang disebut al-ansor, pribumi beragama Islam ada dua suku, Aus dan Khazraj. Yang ketiga penduduk kota Yathrib beragama Yahudi. Ada tiga suku. Bani Quraidah kebanyakan petani. Bani Qainuqa kebanyakan perajin permata. Bani Nadir pegawai. Tiga suku Yahudi non-muslim. Dan ada Kristen sedikit. Juga ada musyrikin penyembah berhala sedikit di kota Yatrib itu. Nabi mendatangi kota Yatrib, masuk kota Yatrib, menjumpai masyarakat yang bineka, yang plural, yang majmuk, segera menetapkan keputusan Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitabu Muhammad. Ini ketetapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yatrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum orang Islam pendatang dari Quraisy, orang Islam pribumi dari kota Yathrib, dan non muslim Yahudi asalkan satu visi misi, satu cita-cita, satu tujuan garis perjuangannya innahum ummatun wahidatun min dunin nas sesungguhnya mereka adalah satu umat jadi 15 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW telah berhasil mewujudkan, membangun sebuah komunitas sosial masyarakat yang diikat oleh tamadun, peradaban, budaya, bukan suku, bukan agama. Akhirnya lahirlah kota disebut Madinah mengganti nama Yathrib itu dari kata tamadun, madaninya, mutamaddin. Jadi semua penduduk kota Yathrib tidak pandang bulu suku apa, agamanya apa. Yang benar harus mendapatkan perlindungan. Yang salah harus dihukum. Itu namanya negara Madinah. Oleh karena itu saya berani mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mendirikan negara Islam dan tidak pernah mendirikan negara Arab. Negara Madinah yang penduduknya Islam dan non-Muslim. Negara Madinah yang penduduknya Arab dan non-Arab. Yang penting semuanya sama dalam pelayanan, fasilitas dan kewajiban. Di mata hukum sama, semuanya mendapatkan keadilan, persamaan hak dan kewajiban. Yang benar dilindungi, yang salah ditindak, tidak pandang bulu. Asal usul suku atau agamanya apa. Ini namanya masyarakat mutamaddin. Inilah yang diambil oleh keputusan Muktamar Banjarmasin tahun 36 Kiai-kiai Muktamar Banjarmasin Nahdlatul Ulama yang hadir pakai sarung semua nggak ada pakai celana. Mbak Hashim karena pakai sarung itu kan demokratis memberikan gerak bebas luar dalam. Dan juga pragmatis, gampang itu loh gampang. Maka kiai pakai sarung itu anaknya banyak, delapan. Kalau pakai celana coba, pakai celana coba tanya Pak Husnul berapa? Dua paling anaknya. Dua, lah. Kalau pakai celana sulit. nah, muktamarnya kaum sarungan, muktamarnya kaum bakyakan, itu ada filosofinya sebenarnya. Bakyak itu dari kata al-baqo wal yakin. Jadi orang pakai bakyak selalu bersama Allah. Al-baqo wal yakin. Pakai sarung itu asalnya syar'an Orang Cilacap, Banyumas tidak bisa ain. Syarngan. <laughs> Kemudian baju koko, wali basu takwa. balik. Orang Jawa nggak bisa ngomong takwa, koko. Kepala ini, sirah ini, walaupun pinter kayak apa, cerdas seperti apa, ilmunya penuh, jangan ditonjolkan, tapi disembunyikan. Sembunyi itu bahasa Arabnya khufyah, kopyah. Nah, jadi, jadi orang pakai kopyah ini orang yang tidak sombong. <laughs> Kalau di Pekalongan ada orang pakai kopiah kok sombong, salah terbit itu. Ya, Dah. Muktamar kaum sarungan, muktamarnya kaum bakyakan, teklean memutuskan bahwa kami menghendaki berdirinya Darussalam bukan Darul Islam. Ini sembilan tahun sebelum merdeka. Darussalam, negeri yang damai, urip bareng-bareng, hidup bersama-sama, lintas agama, lintas etnik. Agama yang ada semua benar, semua diakui kebenarannya dan suku yang ada semua diakui kedudukannya. Itulah namanya Darussalam. Tahun 36 Muktamar di Banjarmasin. Namanya Indonesia. Bukan negara Islam, bukan negara Katolik Kristen, bukan negara Hindu Buddha, bukan negara Konghucu atau Gotoloco dan Mugandul, Kapitayan, Kaharingan, bukan. Indonesia yang di dalamnya enam agama yang resmi dan masih banyak puluhan agama lokal. Bukan negara Jawa, bukan negara Sunda, Madura, Batak, Dayak, Bugis, Ambon, bukan negara Melayu, bukan negara Cina atau Arab, Indonesia yang di dalamnya mungkin kalau dihitung 400 suku lebih yang besar suku ada 30 ini keputusan yang sangat bijak ini bukan asal nyeplos bukan asal-asalan tapi ittibaan lima kaum lebih Rasulullah sallallahu mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah membangun sebuah konstitusi madaniyah konstitusi tamadun bukan konstitusi yang berdasarkan agama dan bukan berdasarkan etnik atau suku. Sudah paling benar seperti ini sudah. Kalau terima silahkan dihidup di Indonesia. Kalau enggak ya enggak apa-apa wong itu haknya dia kok. Tapi hidupnya di Afghanistan, jangan di Pekalongan. Di Pakistan ya boleh, silahkan. Kalau Indonesia harus menerima harga mati sudah. Ini negara kebangsaan, nation state. Bahasa Arabnya Darussalam itu tadi negara kebangsaan itu. Nah sekarang masih banyak orang mengatakan anti negara kebangsaan, tauhud. Ikut pemilu itu musyrik. Karena pemilu akan melahirkan sebuah tauhud. Lah ini silahkan berdapat begitu. Tapi ojo nang pekalongan menengah uripe. Nang Afghanistan. Silahkan berdapat begitu, bebas saja. Tapi jangan di Indonesia. Kalau di bumi Indonesia atau tanah air Indonesia, di laut Indonesia pun nggak boleh. Hidup di laut Indonesia pun nggak boleh itu harus keluar di laut Indonesia. Lawang menengah Indonesia kok menolak kebangsaan. Hadirin saya hormati. Oleh karena itu kita Nahdlatul Ulama tidak ragu, tidak ragu-ragu dengan konsep nation state, negara kebangsaan, sya'biyah dan watoniyah. Bahkan bahkan mohon maaf Kiai-kiai sepuh dulu Mbah Wahab, Mbah Hashim, Mbah Bisam Suri selalu konsepnya ukhuwah Islamiyah dulu, kemudian ukhuwah watoniyah. Saya ikut ikut diikuti boleh, dia nggak diikuti nggak apa-apa. Kalau menurut saya watoniah dulu, baru Islamnya. Memperkuat persaudaraan bangsa dulu, baru memperkuat sumber Islam. Kenapa? Kenapa? Afghanistan negara yang penduduknya 100% beragama Islam. Madhabnya 99% Hanafi, yang satu persen Syiah. Lah kok perang karpe dewe? Podo islamiku. Kenapa? Tidak mempunyai ikatan janji, sumpah, komitmen mencintai tanah airnya, menjaga keutuhan tanah airnya. Islam sih Islam KB. Somal, negara Afrika Timur, 100% agamanya Islam, 100% madhabnya Syafi'i, 100% torekoto Syadiliyah. Lah kok perangkar PDW? Lah kok PDW? Kenapa? Tidak punya semangat, komitmen, tidak punya bayat, tidak punya sumpah, ingin menyelamatkan keutuhan negerinya. Walaupun sudah Islam semua. Oleh karena itu menurut saya, menurut saya ini beda-beda dikit dengan Kiai Sepulah. Menurut saya, ukhuwah watonia dulu, baru ukhuwah Islamiyah. Sebab Islamiyah saja tidak cepat-cepat jadi dari watonia, terjadi seperti Afghanistan dan begitu pula uh, Somal. Alhamdulillah Bapak-Bapak sekalian, NU berperan sangat besar NU dan ormas-ormas yang lain, khususnya NU yang paling besar. Tapi orang NU itu jumlahnya 70 juta, itu ada dua macam. Ada S1, ada S2. S1 NU setia, S2 NU setuju. Jadi ya kalau lihat NU setuju, langsung setuju. Masya Allah, alamah Syekh Dr. Wahba Zuhaili ngarang tafsir Al-Munir pitulas jilid. Fikul Islami wa madahibuhu delapan jilid. Usul fikihnya dua jilid. Orang mana? Orang Syria, orang Damaskus. Tapi tidak mempunyai kemampuan untuk meredam perang konflik di Syria sekarang lagi berjalan. Korbannya sudah hampir 200 ribu umat Islam hilang nyawanya segitu alimnya nggak mampu itu meredakan konflik konflik sosial. Di Mesir, coba lihat di Mesir, ulamanya alim-alim, ada Al Azhar yang sudah seribu tahun lebih usia Universitas Al Azhar sudah seribu seratus tahun tidak bisa berbuat banyak ketika masyarakatnya konflik. Dan di lain negara-negara juga sama seperti itu. Di Indonesia ulamanya nggak begitu alim, ya lumayan lah lumayan. <laughs> Gue tawasulan iso, gue tawasulan, gue tahlilan. Kadang-kadang, kadang-kadang roh isyuri yang cendungannya kuali kadang-kadang. Agnina biharam bikan halalik. Terus ben lah. Ulamanya nggak begitu alim. Tapi, tapi mempunyai fungsi. Apa? Wayundiru wal kau kaumahum. Ulama Indonesia bisa mengendalikan masa, bisa dipengaruhi ikutin oleh berpengaruh diikuti oleh masyarakat. Kenapa? Karena ulamanya menjadi pembimbing masyarakat. Bukan bukan mek pinter dewet tok, ngarang kita berjilid jeli tok, tapi orang orang fungsinya itu masyarakat boten. Ulama di Indonesia masih jadi panutan. Ulama di Indonesia masih jadi pemimpin informal leader di tengah-tengah masyarakat. Walaupun gak begitu alim, masyarakat semua ngikutin ulama. Itu sangat penting sehingga bisa menjadi menjadi penengah ketika ada konflik. Misalkan ada konflik misalkan, insya Allah NU akan menjadi penengah. Dan sering saya berbuat menengah, menjadi penengah antara Islam dan Kristen di Bekasi, Ahmadiyah dan ya dan masyarakat di Tasikmalaya. Saya tengah-tengahin konflik di Kupang, konflik di mana-mana. Sebelum saya jadi ketua umum PBNU juga sering saya menjadi penengah. Alhamdulillah bisa. Kenapa? Karena NU merupakan kuah madaninya kekuatan civil society, bukan tentara. NU bukan tentara, NU bukan polisi, NU bukan partai politik, NU bukan birokrat, tapi NU jam'iyah diniyah istima'iyah madaniyah jadi ngono bahasa Arab madaniyah istima'iyahnya itu organisasi keagamaan dan kemasyarakatan sehingga NU mempunyai kekuatan di tengah-tengah masyarakat bukan kekuatan senjata bukan kekuatan perang tapi kekuatan civility kekuatan membangun masyarakat, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Ya kalau di belakang, di belakang, belakangan baru politik. Terserah mau apa aja partai politiknya itu. Itu paling belakang, itu paling belakang. Ya penting juga sih penting, tapi ya belakang lah. <laughs> tapi yang paling penting peranannya NU adalah waliyundiru kaumahum setelah liatafak kaufidin. Saya Sesi ulama yang alim memberi peranan indarul kaum, membimbing umat, memberi pengarahan pada umat, mengendalikan umat. Tadi saya guyon sama waktu di dalamnya Habib di Indonesia ini lucu. Yang banser pakainya loreng, banser pakai loreng serem kan kayak tentara, tapi saya kendalikan. Saya kendalikan. Apa kata saya? Tidak mungkin liar. Ada lagi di Jakarta yang pekalongan juga di Jakarta orang pakainya baju koko, baju sepertiga gini, baju Pakistan, kopiah putih, kok radikal? Kok bawa pentung ke sana kemari? Banser yang pakaiannya serem itu saya kendalikan, terkendali. Gak akan liar itu, gak akan liar. Tapi ada kelompok orang yang pakaiannya baju putih, kopiah putih, boleh di baju putih. <laughs> Kadang-kadang jenggoten, akeh jenggoten, jidatnya ireng, eh, celana setengah sikil, galaknya masya Allah sampai liar, sweeping ke sana kemari bawa pentungan. Katanya pakaian seperti itu ittiba'an li sunnati Rasul. Benar? Benar. Rasulullah pakaiannya jubah, gamis, sorban, jenggot wonten, jenggotnya wonten gini Rasulullah. Lah mereka juga sama, benar. Tapi jangan lupa Abu Jahal juga seperti itu. Lah terus membedakannya gimana? membedakan antara ittiba Rasul apa ittiba Abu Jahal? Deloken wajahnya. Kalau wajahnya basam, kalau wajahnya senyum, ramah, santun, ittiba'an li sunnati Rasulillah. Kalau pakai gamis, pakai sorban, jenggot, jidatnya hitam, setengah sikil, mukanya serem sangar, ittiba'an li abijal. Terserah. Terserah. Pakaian tidak membedakan. Yang membedakan antara wajahnya Rasulullah basam, mukanya Abu Jahal sangar, serem gitu. Oleh karena itu hal-hal seperti ini bagi saya, bagi kita semua tidak penting. Mereka berusaha mengimpor konflik di Timur Tengah, Sunni Syiah, apalagi lah politik di sana diimpor ke Indonesia. Ini yang paling berbahaya ini. Jadi konflik ikhtilaf di Timur Tengah di negara Arab dibawa ke Pekalongan, dibawa ke Jakarta, dibawa ke Surabaya, agar menimbulkan konflik di sini. Pasti di belakangnya ada yang memainkan. Pasti ada yang pihak ketiga yang sengaja memprovokasi agar terjadi konflik terus. Sehingga NU mikiriku terus, mikirin jawab tahlil terus. Orang mik orang kau berlali mikirin pendidikan, kesehatan, ekonomi. Kenapa? Kiai-kiai NU mikiri jawabi jawabi serangan tahlil, haul, jarak kubur, entek waktu nenekku. Masya Allah. Niki sengaja ada pihak yang ingin melemahkan peran KNU NU supaya sibuk dengan kesibukan melayani anti NU itu. Sehingga NU nggak mungkin maju membangun universitas, pendidikan, rumah sakit dan lain-lainnya. Hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu kembali lagi tadi kesimpulan saya bahwa agama Islam bukan hanya akidah syariah, tapi agama Islam agama yang membangun masyarakat yang modern, masyarakat yang plural, masyarakat yang dinamis, masyarakat yang mem, apa, terperdaya, mempunyai kekuatan, masyarakat yang mandiri, yang bisa mengatakan iya ketika harus mengatakan iya karena itu benar, masyarakat yang berani mengatakan tidak ketika menghadapi kesalahan, kebatilan, penyimpangan, ini namanya amanah. Inna ardal amanat yang sama watul adfa baina yahmilha wasfakna minha wa hamal insan. Amanah apa itu? Yang melangit dan bumi tidak mau tapi manusia menerima. Amanah berani mengatakan iya terhadap kebenaran, berani mengatakan tidak terhadap kebatilan atau penyimpangan. Insya Allah warga Nahdlatul Ulama, warga bangsa Indonesia yang punya komitmen tinggi dengan kebangsaan ini. Gimana? Malah tadi apa moderator tadi empat pilar. Oh, nggak usah empat pilar. Kalau PBN udah empat pilar. PBN udah empat pilar itu. P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, ASN, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 wis. Jadi selama selama ada PBNU, empat pilar pasti ada. Ya wis mboten usah enggak usah disosialisasikan udah jadi sendiri itu udah. <laughs> Itu saja waktunya terbatas. Terima kasih bisa diperkembang bisa dilanjutkan melalui tanya jawab. Terima kasih muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.